ke musri apalagi yang ditanyakan oleh Sigit tentang adanya tradisi semacam potong ayam supaya kampungnya aman ya mungkin gitu ya sebaiknya larikan dalam bentuk syukur syukur jangan larikan kepada bentuk sesajen kalau larinya ke sesajen pakai dupa saya pernah eh, teliti-teliti uh, sedikit wow. yeah. ternyata ada orang di kampung saya juga bangun rumah ketika dia bangun atapnya dia pakai pisang satu tandang di sini juga begitu di sini juga begitu ternyata itu baik kalau dilarikan ke musrik musrik tapi kalau dilarikan ke positif bagus itu kasih pisau satu tandang ketika dipasang atapnya supaya tukannya tidak setengah mati turun naik iya itu bagus itu Betul tidak jadi kalau dia pasang anunya sengnya atapnya setengah mati tidak setengah mati lagi turun kenapa sudah ada pisang satu tandang itu bagus larikan ke sisi positif, positif jangan larikan ke sisi negatif sama tadi tuh potong ayam supaya ayam eh, kampungnya aman bagus itu kumpulkan semua perampok kasih makan ayam itu pasti dia tidak akan merampok iya nggak jadi karena kenapa dilayani kan eh dosa yang paling besar adalah dosa kemusyrikan makanya syahadat itu rukun Islam yang pertama. Sahadat tauhid dan sahadat rasul. asyhadu Allah ilaha illallah wa ashadu Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Ditidakkan dulu dihilangkan semua kemusyrikan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Akbar. Coba arahkan. Hanya kepada Allah kita menyembah. Ini itu. Makanya lawan kata dari musyrik syirik adalah kholis. Ikhlas. Pemurnian. Dosanya orang musyrik. Siksaannya orang musyrik itu kakinya di atas digantung baru direndam di air mendidih. Ya Allah. Dibalik. Karena memang perlu dibalik. Karena melakukan perbuatan yang melampaui batas. Karena Allah yang dia lawannya. Betul tidak? Ya. Eh, makanya Fir'aun itu hancur. Kenapa? Karena melakukan kemusyrikan luar biasa, menganggap dirinya Tuhan. Betul tidak? Namrud menyembah berhala. Baik, kita ambil benang merah dari musyrik itu sendiri. Hati-hati. Jangan lakukan kemusyrikan. Tujuan dari seorang rasul didatangkan rasul adalah untuk mengantarkan ke agama tauhid. Itu. Musyrik bisa jadi larinya pada diri kita karena mengandalkan diri kita. Baik, kita antarkan diri kita dalam kemurnian diri ini. Ayo, tundukkan kepala kita. Asyhadu an ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tundukkan kepala kita tidak malukah kita tidak malukah kita berada di atas tanahnya Allah Ma ya Allah Tapi kita melakukan penyimpangan Melakukan kemusrikan Betapa banyak amalan kita runtuh Disebabkan karena kemusrikan Buka tangan kita Kita minta kepada Allah ha đâu ya Allah atas dosa-dosa yang kulakukan ampunilah dosaku ya Rabb memperhadapkan wajahku hanya kepadamu ya Rabb Allah yang mengatur kita Ya Allah Ya Allah Ya Rabb Ya Rabb Begitu banyak dosa-dosa yang pernah kulakukan begitu banyak dosa-dosa yang pernah kulakukan Kemusrikan yang pernah mungkin kulakukan yang kusengaja ataupun tidak kusengaja aku lakukan sengaja ataupun tidak kusengaja sengaja ataupun tidak kusengaja ya Allah ya Allah bukakanlah pintu tobat buatku bukakanlah pintu kita. Mungkin pernah kita melakukan kemusrikan, mempercayai atau mendatangi hilang barang. Tapi kita tidak malah minta tolong kepada Allah, tapi pergi ke orang yang kita katakan orang pintar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. dosa-dosaku terimalah seluruh amal ibadahku terimalah seluruh amal ibadahku matikanlah aku dalam husnul khatimah matikanlah aku dalam husnul khatimah terimalah kita sabar dan amin ya rabbal alamin tertolaknya amal adanya kemusrikan dosa yang tidak ada ampunannya kecuali dia harus tinggalkan kemusrikan itu inilah yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wallah dila siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh